Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Saya secara pribadi sangat bahagia dan sungguh uh, apa menyenangkan safar ke Batam ya dari ujung kulon <laughs> Banten Eh, dan bertemu dengan saudara-saudara seiman dan seislam dan seakidah insya Allah di pulau yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT Pulau Batam Amin, ya eh, bertambah rasa syukur kita di pagi hari ini setelah kita pun mengucapkan tadi pagi ya tatkala kita bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusur. Kita memuji Allah dan bersyukur kita masih bisa menghirup udara segar di pagi hari ini, masih diberikan nyawa dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan bugar dan lebih hebat lagi Masya Allah kita pun mengatakan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Begitu Nabi SAW senantiasa mengucapkan ketika masuk waktu pagi. Asbahna ala fitratil Islam. Alhamdulillah kita pun masuk ke waktu pagi ini dalam masih dalam dalam eh, di atas fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas dan di atas kalimatul ikhlas kalimatul la ilaha illallah wa ala dini Muhammad dan di atas agama yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama apa? Agama Islam. Wa ala millati abina Ibrahim dan di atas millah kepercayaan ya agama yang dibawa oleh abi kita juga yaitu Ibrahim alaihi salam. Agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebelumnya Ibrahim alaihi salam. Tentu saja nikmat-nikmat ini patut kita syukuri, naam, dan kita uh, muji Allah Subhanahu wa taala karena ya Rasulullah SAW mengabarkan ya kata Rasulullah badiru bil a'mali fitanan bersegeralah kalian beramal ya badiru bil amali fitanan bersegeralah kalian beramal sebelum yaitu datangnya fitnah, bencana akhir zaman. Ya, yang bencana itu ya bencana itu bila datang ke kita illailil muslim. Ya, seperti gelapnya malam yang sangat gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ya di pagi hari terkadang masih beriman eh sorenya sudah kafir naudzubillah. Di sore harinya masih beriman, paginya mas sudah sudah kafir, sudah luntur imannya. Baik dia keluar dari Islam atau imannya sudah tidak apa tidak tidak memiliki kekuatan iman. Maka alhamdulillah ya di pagi hari ini ya kita masuk juga masih dalam keadaan iman dan alhamdulillah juga ya kita duduk di pagi hari ini dalam rangka menguatkan keimanan kita kepada Allah ya yaitu duduk sejenak bersama Radio Rohang dalam rangka talabul ilm insyaallah. Pembahasan kita di pagi hari ini pembahasan ringan tapi nikmat sebetulnya ya dan hebat sebetulnya. Pembahasan yang subhanallah bagi orang-orang yang semangat mendulang kebaikan, mendulang keberkahan yaitu tentang seputar kabar-kabari yang menakjubkan yang datang dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa? Tentang saat yang sangat dahsyat dalam putaran 24 jam. Kapan saatnya itu? Nah ini sekarang kita, yaitu yaitu di waktu subuh. Ya, saya temakan di pagi hari ini mutiara subuh antara amalan dan keutamaan. Masa muslimin rahimakumullah. Dalam putaran 24 jam ya waktu subuh ini merupakan waktu yang sangat besar yang sangat agung, yang sangat utama yang kalau kita terlewatkan Masya Allah ya maka kita terlewatkan kebaikan yang sangat banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Sakhar Al Ghamidi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Tirmidzi Rasulullah katakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya Masya Allah Allahumma barik li ummati fi bukuriha Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Nah, ketika mendengar doa ini, Soher bercerita tentang Rasulullah dan bercerita tentang dirinya sendiri. Apa kata Soher? Wa kana idza ba'asa sariyatan aw jaisan. Nabi SAW kebiasaannya kalau mengutus apa? Bala tentara. Gitu. Menutus, mengutus pasukan perang. Ba'asahum fi awalin nahar. Nabi uh, kirimkan di waktu subuh. Masya Allah. Ya, ini juga karena apa? Mendulang keberkahan waktu subuh. Untuk menegakkan apa itu? Jihad kalimat Allah. Taib dan Sokhar pun mengatakan dikatakan bahwa wakana Sokhar tajiran. Bahwasanya Sokhar ini pembisnis. Ya, tukang dagang. Tajir. Fakana ba'asa tijaratahu min awalin nahar ya beliau yaitu membuka atau mengutus apa namanya pasukan ah, bukan pasukan apa rombongan dagangnya atau membuka usahanya di awal nahar ya dari semenjak subuh fa'asara maluhu maka dia menjadi kaya dan banyak hartanya Masya Allah ini dikata di apa dikatakan beliau memanfaatkan keberkahan waktu waktu subuh Masa muslimin rahmakumullah sampai ya eh, bukan hanya urusan agama. Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qalam, hatta urusan dunia. Tadi ya syariah apa ya, sahar ya mulai tijarahnya. Bahkan Allah katakan diisyaratkan dalam surat Al-Qalam, Inun ya, wal qalam yusrun ya, ayat ke-22. Allah katakan anik dua ala harsikum, hendaknya kalian pergi pagi-pagi ke ladang kalian. In kuntum sarimin, bila kalian ingin segera menetam, Masal muslimin rahimakumullah. Maka <clears throat> di pagi hari ini ya kita akan member, apa, mengabarkan tentang bagaimana keberkahan yang dahsyat ini. Masya Allah supaya kita tidak terlewatkan dari kebaikan. Ya karena Nabi katakan apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Ya, lalu berkah itu apa? Berkah itu apa sih? Berkah itu kata para ulama kualitas. Walaupun mungkin kuantitasnya sedikit. Ya, berkah itu apa? Berkah itu kata para ulama kasratul khair. Banyaknya kebaikan wasubutuhu fiha dan tetapnya kebaikan di dalamnya. Berarti apa? Ketika doa Nabi apa? Ya Allah, berkahilah ya umatku di waktu paginya. Maksudnya betul Perbanyaklah kebaikan bagi umatku di waktu paginya dan teruslah menetap kebaikan itu. Masya Allah. Ya oleh karena itu sampai ada hewan Nabi tidak boleh mencela hewan itu. Apa pak hewannya pak? Ayam. ayam <laughs> ya. Coba ayam berkokok kapan? Eh, sebelum antum bangun kayaknya tuh ya. Lah kata Nabi Lata subudik. Jangan kalian suka mencela ayam fa innahu yuqidu salah karena dia hewan yang suka membangunkan salat hadis riwayat Abu Daud uh, eh, apa dengan sanad yang disahihkan Syekh Albani rahimahullah sampai hewan lihat kalau dia bangunnya di waktu pagi masya Allah ya dipuji oleh Nabi SAW la tasubudik jangan celah ayam ya karena dia senantiasa membangunkan manusia di waktu pagi untuk sholat subuh. Makanya masya Allah, eh, masya Allah, akhi, ya. Hmm. Kalau kita lihat bagaimana salaf, bagaimana para ulama dahulu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, sudah mulai sibuk bahkan dari semenjak sebelum subuh. Ya, dari semenjak sepertiga malam bahkan sepertengahan malam sampai terbit matahari. Masya Allah. Kenapa? Karena Nabi tahu bagaimana dahsyatnya kebaikan-kebaikan di saat ini pasar apa nih? Bukan pasar modal ini, hmm. pasar pahala, pasar keutamaan, pasar amal dibuka. Masya Allah di waktu yang antara subuh sampai terbit matahari bahkan ya dimulai dari semenjak sebelum sebelum subuh. Oleh karena itu ya eh, di saat ini insya Allah kita akan ya um, coba mengecek apa saja amalan dan bagaimana keutamaannya yang perlu kita lakukan ya yang datang kabarnya dari Allah dan Rasulnya dari mulai barangkali ya ada sebelum subuh sampai terbit matahari. Baik. Yang pertama <clears throat> ya yang pertama yaitu atau amalan yang memiliki keutamaan yang dahsyat ya dari semenjak sebelum sebelum bangun tidur sampai yaitu terbit matahari yang pertama ya zikir ya zikir yang khusus ketika dia terbangun di sepertiga malam terakhir ada zikir khusus akhir ya zikir khusus yang dikabarkan oleh Nabi ketika kita terbangun agak malam dan masya Allah bangun malam nanti kita sebutkan ya apa zikirnya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dari hadis ini kau Imam Bukhari dari jalan Ubadah bin Samit kata Rasulullah man ta'ara minal laili barang siapa yang dibangun bangun di waktu malam faqala lalu dia mengucapkan hina yastaikiz ketika bangun tersebut tatkala bangun malam tersebut apa yang diucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa quwata illa billah, Allahumma ghafirli. Coba diikuti gimana katanya? لا إله, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي ما شاء الله ya apa kata Nabi ya il ghafar au da'a au da'a ustujibalah Lalu setelah itu setelah dia barang siapa bangun malam lalu dia mengucapkan doa ini. Nah, maka dia mengucapkan doa lalu set, lalu setelahnya setelah itu dia berdoa ustuji balah maka doanya akan diijabah. Satu. Fa in qama fatawadda summa salla. Lalu kalau setelah itu dia berdiri langsung wudu kemudian dia salat kubilat salatuhu salatnya diterima. Hmm. Masya Allah. Siapa yang mengucapkan doa ini ketika bangun hmm, tidur. Malam. malam, bangun tidur. Ya lalu setelah itu dia berdoa diijabah doanya dan setelah itu dia sholat maka diterima sholat sholatnya. Apa doanya? Coba hmm. sekali lagi. لا إله إلا الله له لا شريك له أيوة ملك والحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم hafal enggak Pak Abu Hanifah Abu Hanifah ya naam maka naknya kita baca karena kalau setelah ini kita berdoa diijabah kalau setelah ini kita sholat diterima sholatnya Masya dan di sini ada isyarat. Kenapa demikian? Karena subhanallah, awal kali dia terbangun, dihidupkan kembali ke dunia ini dia mengingat Allah dan dia menyatakan kalimat tauhid dan memuji dan mensucikan Allah. Ya, bagaimana tidak diijabah? Wong Allahnya ditauhidi, Allahnya di Allahnya tidak disekutukan, wahdahu la syarika Allahnya disucikan, subhanallah, Allahnya dipuji, alhamdulillah, Allahnya diagungkan, Allahu akbar. Dia pun mengatakan tidak ada dan eh, daya dan upaya. Ah, dan dia pun mengatakan barangkali ada dosa di malam ini. Allahumma gfirli. Ya, maka kalau Anda setelah itu doa di, dijabah. Kalau Anda sholat diterima sholat, sholatnya. Satu tuh ya jangan dilupakan. Pemirsa sekalian, yaitu yang pertama di antara keberkahan waktu subuh bahkan sebelum subuh. Yang kedua. Yang keberapa Pak Abu Hanifah? Kedua. Yang kedua. Naam. Yang kedua amalan ya dari di waktu subuh bahkan sebelum subuh yaitu berwudu. Ketika seperti khususnya ketika bangun malam. Wudu. Hmm. Ya walaupun mungkin agak dingin-dingin ya. <laughs> Cari air anget lah ya. Nah berwudu, masya Allah. Ya gimana antum tadi wudu sebelum subuh apa setelah subuh? Anak sebelum, sebelum Alhamdulillah ya <laughs> kita jangan kesiangan ya <laughs> nah masya Allah, lihat apa keutamaannya subhanallah nabi mengabarkan akidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum syaitan mengikat di kepala kalian Ya, salah sahu ilwana imun ketika seseorang tidur salah uqad yaitu tiga ikatan. Di tiga ikatan itu ditulis alaika laumun lailun tawil farkud. Ya, malam masih panjang, tidur aja dulu. <laughs> <laughs> ini luar biasa ini. Jam tiga bangun, aduh masih malam deh. Ah, padahal sudah beker berbunyi tuh ya jam setengah empat juga bangun aduh apalagi AC-nya nah dingin <laughs> tarik lagi selimut malam masih panjang ternyata itu setan padahal kita sudah niat bangun malam kenapa karena setan mengatakan menulis eh, hmm. mengikat tiga ikatan hmm. dengan tulisan alaika lailun tawil farkud malam masih panjang ngapain lu bangun <laughs> ya ngapain bangun malam masih panjang tidur lagi aja itu ikatan setan nah gimana memutuskan itu hmm Ya maka kata Nabi Sallam, fa inis taiqadha fadzakarallah. Kalau dia lalu terbangun, lalu dia mengingat Allah. Alhamdulillah ayana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur atau apalagi zikir yang tadi yang barusan kita sebutkan dia berzikir kepada Allah in halat uqdatun terputuslah satu nah, masih sisa nggak Pak Masih? Masih. Berapa lagi? Tadi dua lagi. lagi. Jadi kalau dikir masih mungkin tidur lagi. <laughs> masih mungkin, masih dua lagi saja. Ya, nah maka kalau sudah dikir terputus satu, <coughs> gimana mutus yang kedua? <coughs> Fa in doa apabila dia berwudu, ya. ha in halat uqdatun maka terputuslah satu ikatan lagi. Oh, berarti hmm. wudhu sebelum subuh itu untuk apa di antaranya? Mengikat ikatan setan yang menggoda kita supaya hmm. tidak bangun malam. Taib. Kemudian wa in Kalau dia setelah itu nyambung dengan sholat, ya qiyamul lail atau sholat witir, ya maka in halat uqaduh ya maka terputuslah semua ikatannya kullaha in halat uqaduhu kulluha seluruhnya uh, hadiahnya apa nih hadiahnya apa kata Nabi fa asbaha nasyitan maka dia di pagi harinya akan nasyid. Nasyid apa? Semangat. Semangat. Akan segar bugar. Nah, jadi olahraga pagi itu dengan itu, Pak. <laughs> apa? Zikir, wudu, sholat. Salat. Maka nasyid. Ditambah lagi tayyibun nafas dan jiwanya tayyib. Jiwanya apa? Apa tayyib itu? Baik. Ya, wa ila kalau nggak begitu asbaha khabisun nafas kalau nggak begitu, ya nggak dikir, nggak wudhu, subuhnya kesiangan, <laughs> gitu ya. <laughs> Maka khabisun nafas dia jiwanya buruk, kaslan, apa apa, Abu Kaslan apa artinya? Apa kaslan? <laughs> malas, malas dia tidak punya etos. Makanya mukmin masa Allah, al mukmin kawi. Bagaimana kuatnya? Salah satunya dia sudah wudhu sebelum subuh. Ayo. Ya, maka jangan remehkan amalan kedua wudhu sebelum subuh. Untuk memutus ikatan ya, setelah kita berzikir lalu setelah itu kita sholat. Masya Allah. Makanya amalan yang ketiga. Ya. Yang pertama apa tadi Pak? Zikir. Yang kedua apa? Wudhu. Amalan yang ketiga. Masya Allah. Amalan yang sangat dahsyat. Yaitu kiamul Lail. Masya Allah. Ya. Salat malam yang merupakan da'bus solihin Kebiasaan orang soleh Bahkan ini merupakan sesuatu rutinitas yang tidak pernah yang tidak ditinggalkan Nabi SAW yang Allah langsung perintahkan secara khusus dalam surat Al-Isra wa al lail <clears throat> di sebagian malam fatahajjad bih dan kau tahajud wahai Muhammad bangunlah dan solatlah malam nafilah telak sebagai tambahan bagimu asa rabbuka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda semoga Allah mengangkatmu di tempat ke derajat yang sangat maqaman mahmuda yang terpuji Makanya Aisyah bercerita, bukan hanya sekedar bangun malam, tapi Masya Allah Nabi sungguh-sungguh. Ya bahkan kunut, lama sekali. Sampai Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, ya ketika melihat kakinya bengkak. Yeah. Tatafattara qadamah. Rasulullah bangun malam sampai kakinya bengkak. Apa kata Nabi kata Aisyah? Ya Rasulullah, ya qad uh, ya Rasulullah qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah telah mengampuni dosamu yang dahulu dan akan datang. Ya apa masa sampai seperti ini? Apa kata Rasul? Apa lo ibu anak aku na abdan sakura? Tidaklah engkau mau wahai Aisyah, aku menjadi hamba yang ber, bersyukur. Masya Allah bangun malam ya tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW kecuali dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit itu pun kalau beliau malamnya tidak bangun beliau qadha di waktu paginya. Masya di waktu duhanya dia qadha ya masal muslimin rahimakumullah salat ini menjanjikan ya eh, makanya kata Nabi SAW ni'mar rajul Abdullah sebaik-baiknya laki-laki sebaiknya apa sebaiknya sebaik-baiknya seseorang itu adalah Abdullah ya lau kana yusalli minal lail bilail namun apabila dia salat salat malam ni'mar rajul sebaik-baik manusia sebaik-baik hamba Allah yaitu laukana kana yusalli lail yaitu apabila dia salat salat malam ya dan qala Salim Abdullah Evakana ya, Abdullah maksudnya Abdullah bin Umar ya dan Abdullah bin Umar la yanamu minalai illa qalila <coughs> masa ketika mendapatkan hadis ini Abdullah bin Umar tidak tidur kecuali sedikit Allahu akbar ya kenapa demikian karena memang dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zariyat ketika menyebutkan orang bertakwa yang disetiakan surga siapa mereka dalam surat ayat ad ayat 15 Allah katakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun orang yang bertakwa itu di surga yang penuh dengan mata air mata air akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika musinin mereka mendapatkan semua yang diberikan oleh Allah dari nikmat-nikmat surga dan sebelumnya mereka orang-orang muhsin apa ihsan mereka itu Kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahjaun karena mereka dahulunya sedikit sekali tidur di waktu malam. Masya Allah. Dengan apa? Yaitu dengan melaksanakan salat salat malam, ya. Oleh karena itu Nabi SAW katakan afdalus salah Salat yang paling afdal ba'dal faktubati ba'da salatil maktubah salatun fi jaufil lail. Salat yang paling utama setelah salat yang wajib salat di pertengahan malam sepertiga malam ya makanya kata Nabi ayuhan nas ya ayuhan ya wahai manusia afsus salam tebarkan salam ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum Ketika kita ha, bertemu dengan sesama kaum muslimin Yang baik yang dikenal maupun yang tidak Assalamualaikum Wa atimu ta'am Dan berikan makanan Sumbang makanan kepada fakir miskin dan sebagainya Lalu kata Nabi Wasallu laili wan nasunyam Sholatlah di waktu malam tatkala manusia pada tidur. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya, bahkan subhanallah nikmat Pak, tidak ada yang bisa bercerita tentang indahnya salat malam kecuali melakukan salat malam. Jiwanya enak, ya, urusannya mudah, insya Allah salat malam. Makanya kalau ada problem setelah salat wajib tentunya, problem kehidupan, salatlah malam minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan suami istri. Masya Allah, Nabi bercerita tentang indahnya keluarga yang mereka ngapain itu? Rahimallahu rajulan. Allah sangat menyayangi seorang suami. Dia bangun di waktu malam, lalu dia bangunkan is dia sholat, dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya ada agak Wah apa itu umun naum ya? ya <laughs> Malas-malas dia ciprati wajahnya, iya, dia pun bangun. Begitu juga istri di kata Allah Allah menyayangi seorang istri yang membangun yang dia bangun malam, dia sholat, dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya agak susah diciprati wajahnya, rahim Allah Allah merahmati mereka. Gimana? Antum tadi bangun malam sama istri nggak ini? Iya. Insya Allah. Ya, ya, ya. <laughs> ya maka ya amalan yang ketiga ya dan dengan keutamaan yang dahsyat dan subhanallah Nabi tidak meninggalkannya ya dan ditutup dengan sholat apa namanya salat witir ya karena qiyamul itu ada dua ada tahajud ya ya apa yang yang pertama yaitu qiyamul lail itu uh, tahajud secara khusus apa bedanya qiyamul lail dan tahajud Pengen kan mengatakan qiyamul lail lebih umum daripada tahajud qiyamul lail dari semenjak pada isya antum sholat malam. Nah, pada isya di, apa sebelum tidur. <coughs> Kalau tahajud <coughs> lebih khusus katanya dilakukan setelah tidur. Ya. <coughs> Kemudian Sholat witir tiga rakaat dan ini tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW. Bahkan sebagian mengatakan oh, sholat witir itu wajib. Imam Abu Hanifah walaupun yang sahih sunnah muakkadah dan Nabi tidak pernah meninggalkan witir walaupun dalam keadaan safa. safar. Nah, maka yang ketiga yaitu salat salat malam. Masal muslimin rahimakumullah. Ya bersyukurlah dan beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga salat malam, disediakan bagi mereka kebaikan dunia dan akhirat. Baik. Yang keempat, setelah salat malam ngapain nih? Ya. Hmm. Setelah salat malam ngapain apa yang kita lakukan? Masya Allah, Allah puji. Yaitu dan dijanjikan bagi mereka janji yang hebat. Apa itu? yaitu berzikir dan berdoa kepada Allah. Ya. Berzikir dan berdoa kepada Allah khususnya istighfar. Berdoa dan beristighfar kepada Allah, beristighfar dan berdoa kepada Allah. Masya Allah sempatkan Abu Hanifah. Nah. Ya, setelah sholat malam duduk sejenak, ngapain beristighfar? Lihat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebelumnya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebelumnya Eh, tentang orang-orang as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikin wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang dijanjikan surga siapa? As-sabirin, orang yang sabar. wasadikin orang yang jujur. Walqanitin, orang yang kunut, taat beribadah kepada Allah. Walmunfikin, dan yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Walmustagfirin, dan orang yang senantiasa beristighfar kapan bil ashar di waktu sahur beristighfar di waktu sahur bahkan ayat yang tadi dalam surat ad-dariyat ya ketika Allah menjanjikan orang bertakwa masuk surga apa kata Allah sifatnya sifatnya kanu qalila min laili ma yahjaun mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam terus wabil ashari dan di waktu-waktu sahur kapan waktu sahur Abu Hanifah sebelum subuh. Sebelum subuh. Kalau sahur setelah subuh bahaya ini <laughs> itu makan pagi. <laughs> itu sarapan namanya. Ya wabil ashar dan di waktu sahur hum yastaghfirun mereka sudah beristighfar. Masya Allah. Ya, beristighfar minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar astagfirullah, duduk beristighfar kepada astagfirullah wa atubu astagfirullah wa Bahkan ya kita pun dituntut untuk berdoa. Lihat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim mutafakun alaih dari jalan Abu Hurairah kata Nabi Yanzilu Rabbuna Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia ya ketika sepertiga malam terakhir. Kita beriman saja. Wallahu alam jangan tanya gimana turunnya, kita nggak tahu. Ya, kita hanya beriman kabar begitu datang dari Nabi. Allah dengan nas yang sahih dan sharih yang jelas yanzilu rabbuna Allah turun tabaraka wa taala ya tabaraka wa taala kulla laylah setiap malam ila sama'id dunia ke langit dunia Hina yabqa sulusul lail akhir ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ya dari jam 2 ke bawah lah. Yeah. Sampai subuh. Lalu apa yang Allah katakan? Allahu akbar. Yuk. Ya, jangan terlewatkan ini. Hmm. Kabar ini. Apa kata Allah? Man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku di kala itu hmm. fastajibalah aku akan ijabah. Hmm. Ente berdoa minta sama aku di kali ini. Aku turun, aku mendekat. Waman yas'aluni dan siapa yang meminta apapun kepadaku faotia aku akan beri. Waman yastaghfiruli dan siapa yang minta ampun kepadaku aku akan ampuni. Yo. Ya, ini Allah turun antum tidur. <laughs> Allah naik antum bangun. Nah, ketinggalan kereta sudah. Ya, maka masya Allah lihat di sini apa di antara amalan yang keempat akhir Abu Hanifah berdoa dan ber, beristighfar dan berdoa kepada ya Allah. Ayo manfaatkan ayo antum punya problem ini curhatnya sama tetangga. Curhat sama teman, curhat sama bos. Ya, curhat sama siapa? Allah. Ya Allah. Kapan itu? Di saat yaitu Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, di saat subuh yang di sana ada kualitas waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, setelah itu ngapain nih? Tidur. Ah, yang kelima. Ya, yang kelima, masya Allah, yaitu naam melakukan sholat sunnah fajar. Allah. Orang terkaya di alam semesta ini ya. Antum gimana? Sadi ngelakukan nggak? Masya Allah. Ya satu amalan yang ringan sampai Aisyah mengatakan, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ringan menggunakan melakukannya maksudnya tidak tidak tidak lambat cepat dia hmm. sampai kata Isa tak tak, tak tahu dia itu Rasul itu baca fatih apa hmm. tidak saking ya cepatnya maksudnya cepat di sini cepat yang iya. tetap khusyuk ya bukan cepat-cepat kayak ayam rumatokin jagung gitu ya nah tapi lihat apa kata Nabi Masya Allah dari hadis Aisyah riwayat kelima Muslim rakaat al fajri khairun minad dunya wa ma fiha Allah Kalah orang-orang kafir yang punya gedung iya. tinggi itu. Kalah Ustaz. Ah, sama antum tuh kalah sama kita insya Allah. insya Allah. Apa? Karena kata Nabi rakaat al-fajr, dua rakaat sunnah fajar sebelum subuh yaitu qabliyah subuh yang merupakan rawatib yang muakkada yang ditetekankan, yang Nabi tidak pernah tinggalkan walaupun dalam keadaan safar. Apa itu kata Nabi? Khairun lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Kita lihat di Batam ini, <laughs> lihat di Batam ini banyak masa Allah. Belum lagi ke Jakarta, ternyata nggak ada apa-apanya. Iya. Dibanding orang yang melakukan sholat subuh. Tuh, ini ini apa nih? Ini rahasia berkahnya waktu hmm. subuh. Berkualitas, tidak mesti kuantitas. Dua rakaat, ringan dilakukan. Tapi lihat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, masya Allah. Taib. Kemudian setelah itu yang keenam di antara barokah waktu subuh pergi ke masjid. Iya. Khususnya buat siapa ya Abu Hanifah? Naam, buat laki-laki. Karena wanita di mana wanita? Di rumah. Bikin nasi goreng. <laughs> Setelah sholat subuh ya. wanita di rumah. Ya jangan dengan komplain nih para akhwat ya. Karena semuanya Allah atur. Ya. Dia dengan seadil-adilnya Allah atur. Karena kalau semuanya waktu subuh apa? uh, ke masjid semuanya nunggu suruh pas pulang saya belum ada nasi uduk nggak bisa ribut nih nanti ya baik maka selanjutnya amalan di waktu subuh dengan mendulang keutamaan itu pergi ke masjid ya masya Allah ya perginya aja lihat kata Nabi SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Jan Abu Hurairah man ghada ilal masjid Barang siapa yang pergi pagi-pagi ke masjid. Auroha dan pergi sore-sore ke masjid. Pagi, kolal ulama li salatil fajr. Sore li salatil asar. Subuh dan asar. A'addallahu lahu nuzulan. Allah siapkan bagi dia rumah. Minal jannah. Au fil jannah di surga. Kullama ghada auroha setiap pagi dan sore ya setiap dia pergi pagi dan setiap dia pergi sore Allah siapkan rumah di di surga masya Allah baru perginya bayangkan sudah kaya raya punya uh, rumah uh, gitu. masya Allah jadi developer di surga Hah? rumahnya banyak ya <laughs> mustahil lah, lah, lah. Hmm. tidak mustahil bagi Allah Ya tidak mustahil bagi Allah. Lihat kata Nabi SAW, barang siapa yang pergi pagi ke masjid dan sore hari juga dia pergi ke masjid, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga setiap dia pergi pagi dan setiap pergi sore. sore. Masya Allah. Jadi amalannya keberapa itu? Yang keenam, pergi pagi dan sore. Ya, ah, pergi eh, eh ke, ke masjid lakukan apa? Salat subuh. Gimana Bu Hanifah? Tadi pergi ke masjid? Alhamdulillah. Ah, Sama anak Ustaz. Ah, antum sudah bikin rumah tuh tadi. <laughs> <laughs> Bukan di Batam tapi di surga. Ya. Baik, selanjutnya apa? <clears throat> Masya Allah. Kalau tadi sholat fajar begitu dahsyat hebat, taib, maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan setelah itu sholat yang paling dahsyat hebat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Lah. sholat subuh. Oh, sholat subuh. Kalau tahiyatul masjid kapan antum bisa lakukan? Nah. Kapan pun bisa antum lakukan. Ini sholat oh, subuh. Sholat subuhnya, Ya, ya sholat subuh. Ya, sholat Solat subuh. Salat yang Allah katakan wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ha, dan salat Qur'an al-fajri bacaan subuh maksudnya jadi kata Ibnu Katsir salat subuh. Wa Qur'an al-fajri dan salat subuh inna Qur'an al-fajri kana mashhuda sesungguhnya salat subuh itu terdisaksikan eh disaksikan oleh para malaikat. Salat yang disaksikan oleh para malaikat dan memang malaikat itu bergantian kata Rasulullah dan mutafakun Ali ada malaikat yang siang ya hmm. uh, malaikat siang dia datangnya subuh ya enam uh, eh, dan ada malaikat sore uh, yang malaikat malam perginya subuh hmm. ya bergantian. bergantian gitu ya nah <clears throat> kata Nabi Syaikh alaihi wasallam malaikatun bilail wa minar ya bergantian di tengah kalian malaikat yang li, malam dan malaikat yaitu malaikat siang. Ada malaikat penjaga malam, yeah. penjaga siang. Wa istamanu fi suratil fajr wa salatil asr. Mereka berkumpul di ketika orang-orang sholat subuh dan sholat asar. Jadi yang malaikat malam ya yang malaikat siang hmm. datang waktu subuh. Nam Nah, yang malaikat malam perginya waktu subuh. Ya. Sip-sipan. Sip-sipan. Ya. <laughs> Masya Allah ya. Naam. Ya, lalu Allah tanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian tinggalkan <coughs> hambaku. Bagaimana nah. kalian tinggalkan hambaku? Lihat kata mereka apa fayakulun. Maka mereka mengata taroknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Hmm. Ketika kami tinggalkan, siapa yang tinggal ini? Hmm. Malaikat malam. Hmm. Naik karena selesai. Kami tinggalkan dalam keadaan mereka sholat? Dan malaikat siang kami datang mereka dalam keadaan salat. Disaksikan oleh para mana? malaikat. Masya Allah. Makanya kata Nabi SAW, Man salat subha wa fi zimmatillah Barang siapa yang salat subuh maka dia di atas penjagaan Allah. Allah akan menjaga orang-orang yang salat subuh. Ya, Allah akan menjaga orang-orang salat subuh. Lalu kata Nabi, Man sallal bardaini al jannah Barang siapa yang sholat dua rakaat eh, apa sholat berdain yaitu subuh dan asar maka dia dijanjikan masuk surga. surga. Ya, bahkan subhanallah, antum tadi sholat malam tidak? Ustaz, aduh, anak nggak keburu Ustaz. Ya, kalau anak capek, safar, bla bla dan seterusnya. Namun antum sholat subuh tidak tadi subuh jamaah jamaah, tadi isya jamaah jamaah. Dengarkan ada hmm. keutamaan. Lihat kata Nabi, man isya fi jamaah. Barang siapa yang sholat isaknya berjamaah faka'annama nisf nisfal lail maka dia seperti sholat sepertengahan malam setengah malam ya kalau isanya berjamaah dia seperti sholat setengah malam keutamaannya wa man shalla subha fi jamaah dan orang siapa yang sholat subuhnya juga berjamaah faka'annama shalla laila kullah dia seperti sholat semalam suntuk mantap nggak ada Alhamdulillah. Wah kalau gitu nggak usah tahajud lagi Ustaz. Enggak, <laughs> tetap ya. Masal muslimin rahimakumullah. Ya maka solat yang dahsyat, solat yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Hmm. Kata Nabi, asadu solat alal munafiqin as-subhu wal atamah. Ya, yang paling berat atas orang munafik solat apa? Subuh dan solat isya. Ya maka jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Itu keutamaannya sangat dahsyat. Baik selanjutnya. Yang ke kedelapan sedikit lagi. Silahkan. Ya. Yang ke kedelapan itu setelah subuh ngapain kita? Tidurkah? Tidak ada cerita. <laughs> Ya tidak ada cerita. Nabi dan salaf, hmm. akhi, hmm. subhanallah, cari cerita Nabi tidur setelah subuh. Begitu juga salaf, tidak ada. Hmm. Ya, mereka bugar dan segar. Karena Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Uzkurullaha dzikran katsira Wahai orang beriman, banyaklah mengingat Allah, wasabbihuhu dan bertasbih dan berzikirlah kepada Allah kapan khususnya bukratan wa asila di waktu pagi dan sore, pagi dan petang. Berarti apa yang amalan kita setelah itu? Berzikir kepada Allah dari mulai zikir salat setelah salat dan juga dilanjutkan masya Allah dengan zikir pagi dan petang Wow, kalau kita bahas keutamaannya tidak ada cukup waktunya. Nah. Ya dikir pagi dan petang, maka uh, <clears throat> apa? Uh, uh, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Ya, sampai terbit mata matahari nah itu disebut dikir sampai bukrotan wa asilan itu pagi dan dan petang kata Ibnu Qayyim ya pagi maksudnya apa ma baina as-subh wa tulu'is syams hmm. Ya, bukrotan kata Ibnu Qayyim yaitu antara subuh dan sampai terbit mata matahari maka masya Allah kita berzikir di sana dan kita termasuk orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala apalagi ada satu tuntunan semoga kita bisa istiqomah ngaku tuntunan ini tuntunan apa kata Nabi man shalla subha fi jamaah Man salal fajr fi jamaah Barang siapa yang salat fajar berjamaah Summa qa'ada Lalu dia duduk Yadkurullah Mengingat Allah baik dengan tadi dikir dikir setelah sholat, hmm. dikir pagi sore, atau dengan membaca Quran, atau dengan taklim hmm. di masjid. Tapi syaratnya di masjid. Yeah. Ya, hat, dia duduk di masjid sampai terbit matahari. Summa sholat rokaatain lalu dia sholat dua rakaat. Sholat apa namanya bang Hanifah? Sholat suruk, atau isyraq. Sholat suruk Masya Allah, dengarkan apa kata Nabi? Kana ka'ajri kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan tamatan tamatan. Oh, enggak main-main ini. Antum salat subuh duduk di masjid berzikir kepada Allah ya sampai terbit matahari naik satu tombak antum surat dua rakaat disebut surat suluk dengan rangkaian saat subuh jamaah tadi duduk ingat Allah di masjid maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna sempurna sempurna Nabi ulangi takut antum ragu mungkin mosok sih katanya mosok sempurna sempurna sempurna Nabi katakan tiga kali hadis ini dari jalan Anas bin Malik dikeluarkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang disesuaikan Syalbani Masya Allah Masya Allah. Ya, jangan terapkan. Makanya apa? Ini barokah. Apa barokah? kualitas. Enggak banyak. Ya sebentar saja berapa sih? Setengah jam paling yeah. atau 45 menit kita duduk lihat haji dan umroh iya. sempurna sempurna. Tiap hari lagi kalau mau. Aduh, <laughs> hati yang mana yang tidak terpaut? Ya dengan mendengarkan kabar yang sangat dahsyat ini, makanya simak Ibn Harb ya simak Ibn Harb bertanya kepada Jabir bin Samurah eh Jabir akun tatu jalis Rasulullah Oh. Apakah kau sering duduk bersama Rasul? Ya, sering duduk-duduk sama Rasul. Qala na'am. Kata Jabir, na'am. Na'am. Uh, eh, kasiran kana. Na'am kasiran. Ba eh, sering sekali Nabi SAW kana la yakumu min musallah. Lihat di Nabi. Nabi tidak pernah bangun dari tempat duduknya, di, di, dari tempat sholatnya. Kapan itu? Alladhi yusalli fihi subah Nabi tidak Nabi kebanyakan eh, seringnya Nabi tidak bangun dari tempat duduknya yang di sana dia salat subuh ya hatta tatlu asyamas sampai terbit matahari. Ini kebiasaan Nabi hari. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Tapi Nabi duduk di terbit matahari sampai terbit mata, ya. matahari. Makanya para sahabat, para salaf dahulu, ya mereka masya Allah. Oleh karena itu, ikhwah kalau bisa ya lakukan yang ke-8 ini yaitu duduk mengingat Allah yaitu di uh, apa ba'da salat subuh zikir yang paling hebat yang Allah katakan bukrotan wa asi wa asila pagi dan petang makanya juga masya Allah kalau kita bahas zikir pagi dan petang ayat kursinya sayyidul istighfarnya kemudian dan yang lainnya masya Allah ini perlu untuk memotivasi kita bahas bagaimana keutamaan zikir pagi dan petang dan zikir pagi dan petang juga ia juga bisa meng, mengapa bisa menghalangi kita dari pen, dari godaan-godaan setan, penyakit-penyakit yang tidak terlihat seperti apa santet, hmm. telu, guna-guna sebagainya itu dengan dikir pagi dan petang. Nah, tadi itu di masjid Ustaz ya? Baiknya di masjid tadi ada iya. rangkaian ya. tadi walaupun tidak masih di masjid, iya. Pak. Iya. Di rumah, ya di dapur sambil masak ibu-ibu dikir ibu, pagi petang. Sambil nyapu di rumah, labas, tidak ada masalah. nah nikmat ya dikir pagi dan petang. tapi ibu Ibu tetap dapat Ustaz ya. Oh iya. Nah, dikir pagi dan petangnya, tapi ya, rangkaiannya ya. tadi ya. Uh, hanya yang di masjid. Hmm. Nah, ibu-ibu komplain. Ya. Nah, kita <laughs> katakan nasi goreng dahsyat keutamaannya hmm. ya iya. di rumah. Baik. Allah. Yang ke sembilan, Naam. Ya, dikit lagi ya. Nah, yang ke sembilan, Masya Allah ya. Mau unta enggak antum? Mau. Uh, untanya unta merah ya setiap pagi. Hmm, sama Masya Allah. Kalau sekarang unta merah itu apa ya? Lexus se kali ya. Sebuah mobil mewah intinya. Eh, <laughs> Alphard, Alphard. <laughs> Lihat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. nih, dengarkan dalam Sahih Muslim dengan salat yang sahih dari Uqbah bin Amir. Apa kata Nabi? Eh, ibu ahadukum dua ilal akik au ila bathan. Mau enggak salah seorang di antara kalian setiap pagi pergi ke daerah akik atau bathan, fayati minhu Lalu setiap pergi pagi dia ke Akik dan Batan. Baliknya bina kota ini ini zahrawain. Dia baik dengan membawa dua onta yang besar dan bagus. Setiap pagi pergi. Balik bawa dua onta besar dan bagus tanpa ada dosa dan tanpa ada pemutusan silaturahim. Maksudnya bukan hasil nyuri iya, iya. dan bukan hal yang ngerampas dari keluarga tidak. Ya. Yeah Fala uh, kata kata para sahabat, masalah Allah, naam kuluna nuridu dzalik ya Rasulullah. Kami pengen kayak gitu. Gimana caranya? Apa kata Nabi? Oh, ternyata Nabi ingin memotivasi satu perkara. Iya. Apa kata Nabi? Fala ayyadu ahadukum minal masjid. Sungguh seseorang di antara kalian pergi ke masjid pagi-pagi salat subuh. Hmm. Ya, lalu ngapain tuh? Fayata'allamu au yaqra'u. Lalu dia mempelajari atau membaca ayatan ayataini min kitabillah hmm. membaca dua ayat dari kitabullah dia mempelajari dan membaca dua ayat dari kitabullah khairun lahu lebih baik darinya baginya dua ayat ini yang dia baca dan dia pelajari daripada nakotain dua unta merah. Hmm. Wasalasun kalau tiga ayat yang dibaca lebih baik daripada tiga unta. awal awal arbaun kalau empat ayat yang dibaca lebih baik daripada empat dan seterusnya. Apa ini pak? Yang kesembilan, membaca Quran di waktu subuh. Ba'da solat subuh. Ba'da sholat subuh. Baca Quran. Ya baca Al-Quran berarti bisa sambil dikir dikir setelah subuh, dikir pagi petang dan antum sempatkan baca Quran. Kata Nabi SAW, sungguh membaca Quran dua ayat di waktu pagi itu lebih baik daripada dua dua, dua unta besar tiga tiga empat empatan seterusnya. Masya Allah. Ya, maka di sini juga keberkahan kualitas baca, hmm, baca Quran, Quran kapan? Di waktu subuh. Waktu ah, subuh. subuh. Nah, manfaatkan akhi. Ya, bikin wirid tertentu ya, maksudnya antum bikin kebiasaan pada subuh antum baca Al-Qur'an. Naam. Selanjutnya akhi. Naam yang keberapa akhi? Yang ke-10, naam, yaitu bersedekah di waktu pagi. Oh, alhamdulillah, ya. Keluarkan sebagian harta khususnya di waktu pagi Kapan? Dikala ada kabar kata Nabi man ma min yaumin yusbihul ibad. Tidak ada satu hari seorang hamba masuk ke, masuk ke waktu subuh, waktu masuk ke waktu pagi, illa wa malakan yanzilan kecuali dua malaikat turun. Yang satu mengatakan berdoa kepada Allah, Allahumma ati munfikan khalafa. Ya Allah berikanlah gantian kepada yang berinfak di pagi ini dan yang satu bilang ya Allah berikanlah itu uh, eh, mumsikan orang yang bakhil tidak berimpak di pagi ini cara apa kemusnahan hartanya hmm. ah, masya Allah didoakan oleh malaikat infak di waktu subuh jadi waktu yang paling baik untuk berimpak juga kapan mutiara waktu subuh ya infak yang berkualitas barokah infak di waktu di waktu subuh. Ya. Baik, kemudian yang sembilan, yang sebelas dua lagi saja ya karena hmm. waktu ya. Yang selanjutnya adalah mengunjungi orang sakit di waktu pagi. Ada yang sakit nggak akhi? Hah, dikunjungi. <laughs> <laughs> dikunjungi. Lihat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida ada rojul akhahul muslim." Apabila seseorang ya mengapa apa, mengunjungi saudaranya muslim, maka dia sebetulnya sedang berjalan di atas eh, di, di, berjalan menuju surga dan mendapatkan rahmat Allah lalu kata Nabi fa in kana ghadwatan kalau dia mengunjunginya pagi-pagi pagi-pagi dia kunjungi shalla sab'un alaihi sab'una alfa malak maka bersolawat untuknya kepadanya 70 ribu malaikat hadis ini sahih ya na'am 70 ribu malaikat sampai sore. Kalau dia apa mengunjungi orang sakit di waktu pagi. Ini barokah waktu waktu pagi. Dan yang terakhir yaitu akhir juga masa Allah waktu pagi yang dinasihatkan oleh para ulama waktu fresh bangun tidur nyaman hmm. ya dan segar belum ada kesibukan maka juga waktu pagi manfaatkan untuk menuntut ilmu hmm. makanya tadi hadis yang tadi ya ta'allam dia ya mempelajari ya menuntut ilmu ya dikabarkan bahwa Syekh bin Bas ya um, ulama terkemuka di zaman di, di Saudi Arabia dan dia mufti di antara kebiasaan beliau beliau tidak mengenal waktu tidur setelah subuh ya dari semenjak kanak-kanak Naam dan tidak pernah tidur dan dia senantiasa setelah subuh ya, habiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Hmm. Oh ya maka menghafal. Makanya kami tempat santri-santri di pesantren nah. ya waktu subuh itu kami jadikan acara Ba'da subuh halakoh menghafal Quran. Fresh, Tafid Ya, atau kajian. Ya, atau menghafal hadis. Ini kenapa? Karena waktu yang barokah Ya, keumuman Nabi kata ya Allah mabarik li umati, ya Allah berkahi umatku dan keberkahan yang paling hebat keberkahan ilmu. Ya, maka kita manfaatkan juga untuk menuntut il ilmu. Allah taala alam barangkali itu ya amalan-amalan yang dahsyat dan hebat. Nah, coba Abu Hanifah tolong diulang. Per, antum nulis enggak? nulis uh, eh, poin-poinnya aja. Yang pertama apa Abu Hanifah? Ketika kita bangun tidur saat Naam. Ya, kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Naam berzikir kepada Allah secara khusus. Yang kedua apa? Kemudian wudu. Berwudu. Naam. Salat dan yang Salat malam. Iya, Salat nah, malam, kemudian berzikir dan berdoa pada Allah. Berdoa dan beristighfar. Iya, istighfar. Ya kepada Allah. Yang kemudian kelima apa? Salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar. pergi ke masjid. Pergi ke masjid salat subuh. Kemudian salat subuh. Melakukan salat nah, subuh. Kemudian salat berzikir pagi. Naam, berfikir, berzikir setelah subuh khususnya iya dikir setelah subuh dan pagi iya. dan petang kemudian ke sembilan sholat suruk Ustaz naam sholat suruk iya, naam sholat suruk yang bersedekah di waktu pagi naam membaca Quran dulu naam Nah, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ayo, di waktu pagi. Lalu bersedekah. bersedekah ya, Ustaz. dan ya. mengunjungi orang sakit bila ada yang sakit. Dan menuntut, il, menuntut ilmu. Ilmu Allah Ta'ala. Nah. Barakallah, jazakallah khairan pada Ustaz Fahrudin untuk yang telah memberikan motivasi yang sangat sangat luar biasa kepada kita di kesempatan kali ini dan semoga apa yang beliau sampaikan uh, memberikan kita suatu manfaat dan ilmu yang sangat berguna bagi kita sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu kita di mana merupakan ada suatu apa keberkahan daripada sepertiga malam sehingga sampai ke menjelang terbit matahari, terbit matahari masya Allah Baik sahabat hang, telah dengarkan tadi ya, semoga bermanfaat dan kita selalu diridai Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang berinteraktif langsung saja ke 467108 atau 468106 maksud kami. Uh, dan juga silakan SMS ke nomor 0856684106 dan 0856 hmm, 085668410106 untuk yang WhatsApp. Sudah ada penelpon masuk? Kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Maaf, dengan siapa di mana ini, Aki? Di, di, di jalan, bos. Oh iya, silakan. Di jalan, ya, di... perjalanan oh. lagi bawa kendaraan. <laughs> <laughs> silakan hati-hati ya, di jalan. Iya, ya, silakan. Ya, tadi dikatakan bahwa kita membaca Al-Quran itu mendapat uh, unta merah gitu, Pak. Nah, nah. itu Nah, itu di masjid atau di rumah gitu Ustaz. Tolong hmm. bisa dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi nah, wabarakatuh. Nah, nah, nah. Ya. Pertanyaan yang bagus. Taib. Secara khusus laf, apa secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ayat dua ahadukum ilal masjid. Sungguh salah seorang di antara kalian datang ke masjid di waktu pagi lalu Fa'ya Ta'alam dia pelajari wa yaqra dia membaca ayat-ayat ini min kitabillah dua ayat dari kitabullah lebih baik daripada unta dan seterusnya tadi ya. ya. Maka naam secara khusus ya hendaknya dilakukan di masjid. Nah ini termasuk keutamaan keberkahan ketika datang ke masjid. Ya. Namun Allah taala alam ya bahwasanya para ulama mengatakan bahwasanya keutamaan itu juga insya Allah bisa didapatkan dan rahmat Allah sangat luas bila kita lakukan di luar di luar masjid termasuk di rumah namun secara khusus yang lebih pasti dan lebih meyakinkan kita adalah dilakukan di di masjid sambil kita menunggu syuruk ya sambil kita menunggu sholat sholat syuruk naam namun tadi tidak menutup keutamaan baca Quran di waktu subuh walaupun antum pas kebetulan di safar atau di rumah, di rumah atau wanita di rumah intinya sempatkan ba'da subuh baca Quran, Quran. naam Jazakallah khairan. Kembali kita pada penelpon selanjutnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dari siapa di mana Pak? Abu Farhan pada Pasir Gudang. Iya, yeah, dari Johor ya. Iya Pak. Malaysia. Pak. Johor Malaysia. Ya. Oh ya. Silakan. Ya, yang saya tanya ke sembahyang Isra tu Waktunya tu contoh terbit matahari tu 12 eh, pukul tujuh sepuluh minit. Hmm. Bolehkah pukul tujuh dua puluh minit itu kita sembahyang isyak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Naam. Kata Nabi SAW, ya, uh, hadisnya hatta tatlu asyamas sampai terbit matahari. Hanya saja para ulama uh, <coughs> mengatakan apa mengatakan di surat sur, isrok atau suruk isrok itu artinya apa asroka yusriku ay sudah bersinar hmm. artinya bukan pas muncul bukan <laughs> tulu ya bukan pas muncul justru itu tidak boleh iya. ya nah sehingga para ulama katakan takarnya sampai kalau dahulu dengan satu tombak ya jadi antum tegakkan tombak depan iya. antum lihat oh ini sudah satu tombak oh. ya dirikan tombak depan antum lihat ujung tombak atas Oh, udah satu tombak, udah naik satu tombak. Ya naik satu, naik satu tombak. Wallah alam ada pun dengan takaran menit, antum lihat wallah alam kalau di Indonesia eh, kalau di, di kita ada ada apa namanya daftar eh, waktu eh, kadang-kadang imsak <laughs> gitu, subuh. <laughs> Ada di waktu tulua. Waktu tulua. Nah, dari waktu tulua itu sekitar 10 atau 15 menit. 10 hmm. menit sudah insyaallah. 10 menit dari, dari waktu itu. Katakan waktu turunnya berapa? Jam 6. Ya, maka jam 6 lihat 10 atau jam 6 15. Nah, itu mulai itu sebetulnya. Dan jangan juga terlambat pula. Mm -hmm. Ya, nanti jangan terlambat pula jam 8, jam 9 nah, itu udah lewat itu. Uh, <laughs> uh, jadi pas kebetulan waktu syuruk itu isyraq mulai mulai apa bersinar mm. matahari dan e, dianukan oleh para ulama ya dahulu disebut itu di atas satu tombak. Nah sekarang Allah alam mungkin 10 atau 15 menit setelah waktu tuluannya. Allah alam. Yang jelas jangan pas dia naik. Nah, <laughs> adapun pas tidak boleh. Larangannya. Ya, itu justru waktu terlarang. Ya, naam di ketika munculnya dua tanduk setan. Ya. Nah. Kami akan bacakan lagi dari SMS Datangnya dari Musa Bulang Ustadz Bagaimana caranya kita mengatasi bangun subuh kadang-kadang telinga sudah hmm. mendengar azan dan hmm. sudah bangun tapi sangat berat sekali yeah. mau berinjak dari yeah. tempat tidur. Apakah ini kita termasuk munafik Ustaz? Oh, masyaallah. <laughs> Ya, iya. Ikatan-ikatan yeah. yeah. setan. <laughs> Iya, iya. Naam. Uh, pertama tentu saya harus berusaha. Hmm. Di antara usaha satu, hendaknya tidur qailulah. Enggak qailulah, Pak. Tidur siang sejenak Para ulama mengatakan di antara uh, yang nanti memudahkan kita bangun malam tidur siang sejenak. Karena fresh, di nge-fresh, makanya kilu fa inna syaitana la taqilu. Tidur sianglah sebentar karena setan tidak pernah tidur siang. Ya dan tidur siang itu manfaat secara kesehatan. Lagi bergejolaknya di siang hari darah kita ini di fresh seger kita. Ya makanya masalah bisa sebelum duhur atau setelah duhur ya sebelum tidur jam 11 atau setelah tidur ya jam 2 jam 1 kita tidur kalau bisa itu ya kalau kita memungkinkan terus yang kedua tampil tidurnya makanya Nabi SAW ya kebanyakan Rasulullah SAW tampil tidurnya Rasulullah memakruhkan bercakap yang tidak manfaat setelah sholat isya iya. sebagaimana dia juga memakruhkan tidur setelah sholat maghrib Nabi tampil tidurnya, lalu dia tampil bangunnya. Taib. Yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong aku ya Allah. Ya bisa mengingatmu, berzikir dan bisa beribadah baik denganmu dan minta tolong supaya kita bisa dimudahkan bangun, bangun subuh bahkan bangun sepertiga malam terakhir. Masya Allah hebat. Nikmat tidak ada yang bercerita tentang kenikmatannya kecuali orang yang me melaksanakannya. Bagaimana indahnya sholat malam. Taib. Kemudian ada usaha-usaha. Bisa bekernya istri, neng tolong bangunin hmm. akang gitu ya. Ya tolong bangunin suami saya. Atau pakai beker sekarang. Hmm. Ya Masalahnya Beckhamnya juga dibanting soalnya. sebentar <laughs> ya. Bangun. <laughs> nah, jadi eh, apa ada usaha-usaha baker lah ya kemudian istri ya, hmm. kemudian sebagainya. Ya ada usaha untuk bisa bisa bangun eh, subuh. Terus yang terakhir yang hmm. tidak kalah penting yaitu mujahadah. Dan mujah itu apa? Diusahakan bersungguh-sungguh. berapa pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima nanti biasa. Biasa insyaallah Allah. bisa karena biasa. Biasa. Bahkan satu saat antum tidak usah ada yang pakai beker, nggak usah pakai. Bahkan antum terlambat tidur pun antum tetap bangun malam. Kalau sudah menjadi kebiasaan rutinitas. Iya, Dan yang ketiga yaitu seringlah membaca keutamaan-keutamaan ini. Karena ini adalah motivasi iya, iman. Iya. Ya Nabi SAW senantiasa memotivasi sahabat dengan apa? Dengan keutamaan-keutamaan. Ya seringlah baca keutamaan-keutamaan ini sehingga kita terpaut ya untuk semangat bangun bangun malam. Allahu taala Nah. Ya, kita doakan kemudian yang bertanya akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita pada lanjut pada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mak dengan siapa di mana ini? Abu Alam di Batam. Bisa diulangi siapa? Abu Alam. Abu Alam, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, uh, eh, anak belum paham Ustaz uh, dua rakaat uh, belum subuh itu maksudnya qobliyatan atau pajar khusus pajar gitu Pak yeah. Ustaz. Karena anak selama ini uh, diniatkan kok Yeah. Mohon penjelasannya. Yeah. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik akhi iya. yang di yang dikabarkan Nabi dan dipraktekkan Nabi dan dipraktekkan oleh para sahabat yang dimaksud rakaat al fajri itu adalah qabliyah subuh sama sama dua rakaat fajar dan qobliyah subuh itu podo gitu tuh. <laughs> ya sami wamon. Sama saja. Nah, itu maksudnya rakaat al-fajr qobliyah. Qobliyah subuh. Jadi tidak ada karena sholat malam itu tahajud atau kemulail lail, witir, bas itu saja. Ya. Secara umum setiap hari sholat malam yaitu tahajud dan witir. Baru setelah itu sholat sunnah fajar. Maksudnya salat sunnah fajar di sini rokaat al fajr di sini adalah solat qobliyah subuh. Jadi tidak ada solat khusus ya namanya salat sunnah fajar. Ya fatafadhal ya para ulama membahas fikih Syafi'i, fikih Malik ya dan fikih-fikih para ulama dahulu yang dimaksud solat rok hadis ini al fajri dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya maksudnya qobliyah subuh begitu para ulama baik syafi'iyah malikiyah hanafiyah hanbaliyah ya uh, memahami dua uh, hadis ini memahami hadis hadis ini nah Barakallahu fiik. Uh, kita kembali pada pertanyaan lewat SMS ya. Ternyata ada ibu-ibu yang menanyakan ini Ustaz, apakah dia dapat rumah juga di surga? Dari Umu Balkis Ustaz di Bengkong. Bismillah Ustaz, jika laki-laki pergi ke masjid pada subuh dan asar, mereka akan dibangunkan rumah dari surga maksudnya. Lalu bagaimana jika wanita yang sholatnya di rumah, apakah juga dibangunkan rumah Ustaz di surga? Saya ingin tanya, baru kali pertanyaan bagus, saya ingin balik tanya. -hmm. Yang mengucapkan hadis itu siapa? Rasulullah. Rasulullah. Dan Rasul juga yang mengucapkan, La tamna'u ima Allah masajid Allah. -hmm. Jangan kalian halangi wanita datang ke masjid. Tapi kata Nabi apa? Wabuyutahun dan rumah mereka lebih baik. Khairun lebih baik dari mereka bagi mereka. Lihat. Laki-laki ke masjid dapat pahala itu. Sementara kata Nabi, wanita di rumahnya lebih baik. Berarti lebih baik daripada yang dilakukan laki-laki. Ya, yang lebih baik daripada dia mas ke masjid bersama laki-laki. Maka di sini jangan menutup rahmat Allah. Ya, bahwa wanita walaupun dikatakan dia tidak ke masjid, namun kata Nabi khairun lebih baik bagi mereka daripada wanita yang ke masjid. Berarti ada kelebihan. Ah, Ustaz saya mau mau pakai laki-laki ah. Saya mau mau apa? Ke masjid, salat suruk, salatnya asar ke masjid. Ente enggak lebih baik daripada wanita yang di rumah. Hmm. Anda tidak lebih baik karena Nabi bilang khairun wa buyutahunna dan rumah mereka khairun. <coughs> Jadi kebaikan itu menurut pandangan Allah bukan pandangan Anda. Hmm. Dan ingat di sini ada hikmah besar ya di mana wanita masya Allah jangan dianggap remeh. Ari, anak ingin tanya musuh wanita itu siapa sehingga dia harus jihad. Jihad mereka itu siapa musuhnya yang harus dia basmi siapa? Piring kotor musuh dia. <laughs> Harus dia basmi itu. Dia bunuh dia. <laughs> ya uh, apa itu baju kotor musuhnya rumah kotor musuhnya ya uh, apa namanya nasi nggak matang itu musuh dia itu sehingga kalau dia basmi semuanya dia jihad di jalan Allah. Jangan kira wanita ketika gosok-gosok uh, apa mencuci atau menggosok baju dia tidak sedang jihad. Dia lebih dahsyat. Ya, dia sedang jihad di jalan Allah. Dan ini ada hikmah dari Allah SWT. Ya. Naam, laki-laki ke masjid keluar itu kewajiban dan wanita adalah robatul bait, ya pengurus rumah sinkron. Suaminya pulang setelah sholat suruk sudah siap apa kopi, <laughs> nasi goreng, nasi goreng NU nasi uduk, <laughs> eh, maaf, <laughs> ya ada nasi uduk, nasi ulam gitu ya. Masya Allah, ya akan terjadi keharmonisan rumah tangga. Coba kalau pulang, istrinya juga baru pulang. Nah mana nasi uduk belum bikin lah Ya, maksudnya di sini tidak boleh kita menutup rahmat Allah. Nabi yang mengatakan, ya wanita yang ke masjid tidak lebih baik daripada wanita yang di di rumah. Berarti pahalanya juga sama. Pahalanya juga sama. Tapi uh, eh, saya ingin tanya, siapa yang bilang bahwasanya di Mekah ya di, di Masjidil Haram seratus ribu kali lipat? Rasulullah. Rasulullah. Nam, di Masjid Nabawi seribu kali lipat. Terus wanita di mana? Di rumah apa di masjid? Kita katakan hadis itu Nabi sebutkan di Madinah. Atau Nabi sebutkan di Makkah. Berarti wanita lebih baik daripada harus masjid ke masjidil haram. Seratus ribu kali lipat. <coughs> Di rumah yang lebih baik. Tidak lebih baik daripada wanita yang ke masjid di masjidil haram. Tidak lebih baik daripada yang sholat di, di rumah. Ya, karena kata Nabi wabuyutahun tahun dan rumah mereka khairun lebih baik bagi mereka daripada dia ke Masjidil Haram. Padahal Masjidil Haram berapa? Seratus ribu kali lipat. Masjid Nabawi berapa? Seribu kali lipat. Lebih baik bagi wanita di rumah. Maka di sini kita katakan ya tidak kita eh, kebaikan menurut siapa menurut Allah maka kita naam mentaati Allah Subhanahu wa taala namun tetap kita pun tidak menghalangi wanita untuk ke ke masjid Jadi kita mengarahkan saja nah ya. Insya Allah sudah mulai terbuka mungkin uh, eh, pikirannya pada Amin. ibu, <laughs> akhwat maupun umahat ya. Jangan jangan jangan cemburu lah, jangan cemburu. <laughs> Udah bikin nasi goreng, Insya Allah jihad itu. Masya Allah, eh, kita kembali pada pertanyaan via telepon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu dari siapa di mana, Bu? Dari Umi Hilya di Bengkong. Silakan Umi Hilya. Bengkong di Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, begini Ustaz, ketika anak bangun sudah mendekati subuh, jadi sholat tadi itu kayaknya udah nggak memungkinkan. Ya. Langsung anak niatkan sholat itu tiga rakaat, tetapi ketika dari dapat dua rakaat udah terdengar adzan subuh hmm, ya. itu anak batalkan atau anak teruskan? Baik. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiq. Dalam kondisi seperti ini diteruskan. Hmm. Ya, dia sudah bangun di waktunya. Hmm. Karena waktu witir itu kapan? Sebelum sebelum subuh. Ya, naam dan dia sudah sholat, sudah mulai sholat Taib, namun qadarullah di pertengahan atau mau menjelang satu rakaat di ke ke ke subuh apa ke untuk ke maghrib hmm. ke keadanan, maka dalam kondisi ini teruskan selesaikan witirnya. Nah, teruskan dan selesaikan witirnya, tidak ada masalah. Nah. Fadal. Ya, kita kembali pada pertanyaan via SMS datangnya dari Umu Ahmad di Tiban. Setelah Bismillah. Ustaz, amalan apa saja yang bisa dilakukan oleh wanita waktu haid jika ia bangun di tengah malam, Ustaz? Barakallahu <clears throat> Alhamdulillah. Bagi wanita yang waktu di, di haid, ini juga pertama su, uh, supaya wanita saya ingin tanya siapa orang yang paling kuat itu? Orang yang paling kuat itu orang yang menerima ketentuan Allah. Ya. Nah, di sini seorang wanita yang kuat apa? Orang yang menerima ketentuan Allah ya dia sebagai wanita lalu di ada saat-saat dia dilarang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam ya <clears throat> namun tidak tertutup ketika apa bahkan ketika head apakah dicatat sebagai orang sholat dicatat karena dia tidak headnya pun bukan karena tidak ingin sholat hmm. ingin sholat tapi tidak boleh maka ya e, sebagaimana orang yang safar orang yang sakit dia tidak jamaah tapi dia ingin jamaah dicatat ya sebagai orang yang yang jamaah. Maka di sini nam ada larangan-larangan wanita ketika haid, namun boleh juga melakukan hal-hal yang pertama dia berdoa di saat itu. Ya berzikir kepada Allah, berdoa, ya. Adapun membaca Al-Qur'an khilaf para ulama dan saya lebih tenang kepada yang tidak. <clears throat> Kecuali darurat harus memurojaah Al-Qur'an ya khawatir hafalannya hilang Allah alam ya uh, adapun berzikir kemudian berdoa kepada Allah dia bisa berzikir ya subhanallah walhamdulillah. beristighfar astagfirullah astagfirullah dia berdoa mengangkat tangan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengarkan kajian MasyaAllah itu ibadah ya dengarkan radio hang hmm. ya atau mendengarkan Al-Qur'an dengarkan saja ya InsyaAllah bisa gitu ya naam bisa dilakukan hal-hal itu naam Alhamdulillah ya. nah, cukup banyak ini penelponnya Ustaz nah, dan pertanyaan. <laughs> Kita masih ada lebih kurang 5 menit ke depan. Kita ya. akan usahakan semaksimal mungkin ya. Baik, kita coba baca eh, kita terima kembali penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, dari siapa di mana ya? ibu Umi Yusuf di Bengkong. Umi Yusuf Bengkong, silakan. Ini di luar tema Ustaz. Ya. Tema apa ini? Ini Ustaz, anak saya udah 18 tahun, ada yang 16 tahun. Apa boleh diakikahkan sekarang? Soalnya waktu iya. kecil mereka kami tidak ada kemampuan gitu hmm, Ustaz. Sekarang Alhamdulillah udah ada ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, tentu saja keutamaan utamanya akikah dilakukan ketika hari keberapa? Ketujuh ya atau ke belas atau ke satu? ini waktu yang paling utama. Nah, Namun para ulama membahas hal ini termasuk Syekh Fauzan yang lainnya. Bila memang pas di saat itu tidak ada kemampuan, maka dibolehkan ya tetap ya tidak ya, tidak gugur kesunahan muakkadahnya bagi orang tua untuk mengakekahkan tatkala dia mampu. Maka insya Allah bisa. Laki-laki dua, ya kambing <clears throat> dan untuk wanita anak untuk anak perempuan yaitu satu satu kambing. Wallahu taala alam. Nah. Kita lanjutkan, sudah pertanyaan SMS, datangin dari hamba Allah di Tanjung Pinang Ustaz. Tanjung Pinang pulau sendiri nih Ustaz. Oh, Masya Uh, Ustaz mau tanya, selama ini saya mengerjakan sholat malam, tapi saya nggak baca doa yang Ustaz ucapkan tadi, mm -mm. karena nggak tahu. Nggak tahu. Nah, nggak, Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, apa sholat malamnya diterima atau tidak? Oh, Ustaz. Masya Allah. <laughs> Baik, barakallahu ya. <coughs> Alhamdulillah. Tentu saja kita bersyukur di pagi hari ini, ya mendapat ilmu baru berarti ya. Iya, baru ketemu ya bukan oh, ilmu yang baru-baru datang baru ketemu gitu ya naam hadisnya sahih dalam sahih Bukhari tadi yang kita baca barang siapa yang terbangun di waktu malam lalu dia mengucapkan doa tadi saya ulangi supaya mudah-mudahan bisa dihafal dan lapatnya masyhur la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala la quwata illa billah. Allahumma Allahumma gfirli ya maka kata Nabi kalau dia doa saya itu diijabah kalau dia salat uh, itu di, di, di, diterima namun bukan artinya yang tidak baca doa ini tidak diterima ini uh, dominan ada tambahan yaitu apa sebab-sebab ijabah doa ya Walaupun tadi ini bukan salah satu sebab mutlak harus ini saja kalau enggak ini enggak diterima iya. tidak. Ini ada tambahan sebab-sebab mustajab doa, sebab-sebab diterima sholat gitu ya. Maka alangkah baiknya kalau kita senantiasa menjaganya. Naam. Lebih kurang ada dua menit kita ini ya. pertanyaan yeah. terakhir Ustaz ya. Yeah. yeah. yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, dari siapa di mana Pak? Ini Pak Kristianto di Batam Center. Iya, silakan Pak Kristianto. Ini Pak, saya mau nanyakan tentang kulit di waktu subuh Pak. Kenapa Ustaz? Eh, dua menit Pak, nah, saya tanyakan ada yang mengatakan itu boleh dan ada yang mengatakan itu tidak boleh. Yang saya tanya mana yang benar Pak? Ya, itu dulu ya. Kayak pembahasannya kita <laughs> tidak perlu itu dulu. oh, baik, ya, karena lebih ke arah yang ini Ustaz. Datang dari Umu, mohon maaf ya Pak Lisyanto, itu cukup panjang kita untuk pembahasannya dan tidak cukup waktunya kita ya. nah, <laughs> gini kita bacakan untuk pertanyaan dari Umu Torik hmm, di Batam Ustaz. Sejak saya punya anak-anak masih kecil, berat untuk sholat malam rutin paling sholat sekali sekali Ustaz. Nah. Gimana Ustaz? Dia pingin sekali sebenarnya. Barakallahu fiik. Ya ini untuk para wanita, hmm. masya Allah memang uh, nah. ya mereka luar biasa, punya tugas yang sangat dahsyat. Hmm. Ya, terkadang jam 2 dia bangun, tapi bukan mau sholat ngapain? Anaknya tidak, anaknya nangis. Hmm. Ya. <laughs> Yeah. <laughs> gitu jam 3 dia bangun, masya Allah. Maka tentu saja ini pahalanya sangat dahsyat, sangat besar. Umi bersabarlah. Yeah bersabar di atas keletihan mengurus anak surga di depan kita. Nam, alhamdulillah sholat ini sunnah. Ya kalau kita pas mampu kita lakukan. Kalaupun tidak karena kita ada ke, eh, ini wajib Bu. Ya, hmm. antum sudah melaksanakan sesuatu yang wajib. Apa itu ngurus anak dengan sempurna? Masya Allah ini luar biasa imal amalan yang sangat dahsyat gitu ya. Namun eh, hmm. uh, tadi ya sekemampuan kita alhamdulillah dan saya pun saya tahu soalnya kita semuanya punya istri ya. Hmm. Anak punya istri, anak punya istri hmm. ya. Kita lihat bagaimana beratnya istri kita. Ya, ya Masya Allah jam 2 jam 12 bangun, lagi tidur nyenyak bangun, lagi masa terkadang terlambat jam 12 baru tidur, nangis ngelek Masya Allah. Kita udah tidur kita. Ya istri kita belum tidur. Nah, maka uh, tentu saja itu perkara wajib dan itu dahsyat hebat. Ibu sabar, umi sabar masuk surga insyaallah. Ya. namun Allah. namun tadi bila memungkinkan salat subuh alhamdulillah eh, salat tahajud bila tidak alhamdulillah ada udur, naam ada udur dan e, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk orang yang lihat kata Nabi. Ini bagi orang yang senantiasa meninggalkan salat salat ini, salat malam. Apa kata Nabi ketika ditanyakan ya Rasulullah, seseorang ada seseorang yang dia bangunnya kesiangan terus. Apa kata Nabi? Dakar rajulu bala fi udunihi syaitan. Itu orang yang telinganya Pak jadi sepiteng setan. Ya itu di tempat kencing <laughs> kencing setan dikencingi ya sama setan telinganya <laughs> sehingga dia tidak bangun malam ya maka minimal ke dalam satu pekan ya satu atau dua kali iya. apalagi sampai setiap malam masya Allah namun untuk para wanita secara khusus maka alhamdulillah ya e, tidak mengurangi keutamaannya ketika dia sibuk dengan anaknya Allah alam Baik, jazakallah khairan Ustaz. Ya, dan tentunya ini merupakan satu pemberian motivasi yang sangat luar biasa ya dan kita akan menambahkan ilmu kita dan memberikan motivasi kita untuk bisa menjalankan keutamaan-keutamaan keberkahan daripada menjelang sholat subuh maupun sepertiga malam ini. Ya. Baik sahabat Hang, dengan berakhirnya jawaban Ustaz tadi kita cukupkan sampai di sini. Kami mohon maaf sekali lagi bagi para pendengar yang telah mengirimkan pertanyaan Mbak WA maupun SMS maupun telepon karena keterbatasan waktu kita untuk melanjutkan program berikutnya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak berhubungan karena terbatas waktu kita kita mohon maaf kita tidak bisa Uh, sampaikan untuk kita bahas untuk di sini sekali lagi insya Allah esok hari kita bersama kembali dalam program yang sama dan waktu yang sama bersama Ustadz Farudin ya untuk dari Banten yang baru pertama kali <laughs> masya Allah Ya, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Wan.